Naam. Kita telah jelaskan bagian fi'il kutub tut agliku aglikul kutub bahwa fi'il mudari itu terbagi menjadi tiga. Pertama apa itu sahihul akhir? Apa itu huruf illah? Alif saja. Alif ya wow. Contoh yang sahihul akhir. Ya jelisu yang lain. A. Ya tubuh. Naam. Jenis fi'il mudhari' yang kedua. Apa itu? Naam, naam ya makasari Ah Muhammad. Apa itu mu'talul akhir? Fi'il mubarak yang diakhiri dengan huruf illah. Contoh. Yad'u. Yang diakhiri alif. Contoh. Abqa yang diakhiri ya Yaqdi Sant Yang ketiga Abu Syafiq Apa itu afal khamsa Sebutkan, sebutkan Ah? Ah, tat, tat taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ahsan. Naam. Sekarang bikin asmaul khamsa Ya jelisu. Ya jelisani. Tajlisani. Ya jelisuna. Tajlisuna. Tajlisina yas yas judu judani judani tas Yasjudu. Yasjudani. Tasjudani. Yasjuduna. Tasjuduna. Tasjudina. Yadkhulu. Yadkhulani. Tadkhulani. Yadkhuluna. Tadkhuluna. Tadkhulina. Yakhruju. Yakhrujani. Takhrujani. يخرجون تخرجون تخرجين يرجعوا يرجعان يرجعون ترجعان ترجعون ترجعين يشربوا يشربان تشربان يشربون تشربين تشربون أين فضيل أين فضيل نعم نعم حسن يأكل بكين أفعل خمسة تأكلون apa? tak kulina Ah. tak kulina Apa? Apa? Ah, dari yakulu. Tak kulina, kok tak kulina terus? dari tadi tak kulina, tak kulina. Tak kuluna. Tanya tak kulono. Ah, Asal-asalan ya Hasan. Naam ya Musa. Ya, Ah? Takulani. Takuluna. Yakuluna. Takulani. Sana takulina terus. Kamu takulani terus. Ulang dari pertama. Satu. ya Yakulani. Takulani. Ya kuluna. Ah? Tak kulina. Naam. Ayo ya kawan. Masuk ke fi'il amr sekarang. Fi'lul amri. Fi'lul amri huwa fi'lun adalah fi'il dalla ala talabi syai'in yang menunjukkan ya untuk meminta sesuatu aina ya kalau kita ingin membuat fi'il amr itu selalu kembalikan ke fi'il mudhari' dulu. Misalnya apa ya kawan? Jalasa. Kita ingin membentuk fi'il amrnya. Kita harus tahu fi'il mudhari'nya apa? Hah? Ya jelisu. Di saat ya kita ingin membentuk fi'il amr, jalan pertama, ini yaknya kan yang menunjukkan tanda fi'il mudhari, ya kan? Di depan. Yaknya itu harus hilang. Paham? Yaknya dihilangkan, terakhirnya disukun. Jadi apa? Gimana bacanya? Hah? Mana ijlis? Coba baca yang benar jelis, jelis, susah. Karena diawali dengan sukun. Nah, kalau dalam keadaan susah seperti ini, minta bantuan. Minta bantuan kemana biasanya, kawan? Hah? Pemadam kebakaran untuk polisi? Minta kemana ini? Minta ke pusat alif. Ya, minta ke alif. Naam. Sehingga alif ini pintar sekali ya. Dia bisa menyesuaikan diri. Naam. Ya. Atau hamzah. Lebih tepat kalau dikatakan hamzah. Meminta bantuan hamzah. Di depan untuk bisa menyebutkan kata yang disukun ini. Ya. Nah, perhatikan Bagaimana kita menaruh harokat ini? Apakah kita taruh harokat di bawah atau di atas? Lihat dulu. Kalau ya kata yang ketiga pada fi'il mudhari'nya di kasrah, maka hamzahnya di kasrah. Kalau kata yang ketiga di fathah, maka hamzahnya di kasrah juga. Paham? Tapi kalau yang ketiga itu di dhamma, maka hamzahnya di dhamma. Misalnya ya. Jadi kalau ini jelis apa? Hamzahnya apa? Ijlis. Di bawah. Karena ini di bawah. Baik. Syariba apa fil mudoreknya? Yash Rabu. Ya Yashrabu. Bagaimana tadi caranya? Dihilangkan tanda fi'il Kemudian disukun syrab. Syrab. Kalau yang ketiga di fathah berarti apa? Kasrah berarti apa? Isyrab. Naam. kok Qa'ada. Apa fil kok ada? Ya kok wudu. Gimana cara membentuk fil amr? Hilangkan tanda mudorengnya kemudian apa? Sukun. Jadi apa? Ku'ud. Butuh apa? amzahnya. amzahnya dikasrat atau gimana? Kenapa? Karena yang ketiga di dhamma. Berarti apa? Uqud. Naam. Coba. Zahaba. Apa fi'il mudhari'nya? Hah? Yadhhabu. Nah, terus cara bikin fi'il amr. Buang ya. Sukun akhir tambah alif kasrah idhab na'am darasa ha yadrusu gimana terus terus minta bantuan Hamzahnya dia apa? di kasroh. Jadi bacanya apa? Idrus. Panggil Idrus kalau begini. Mestinya apa? Doma. Karena yang ketiga Doma. Udrus. Dan begitu seterusnya. Nah, misalnya uktub dari kata apa? yaktubu. Iftah dari fataha yaftahu. Ikra dari qara'a yaqra'u. Yang jelas antum cocokkan semua ini ke sini. Kaidahnya. Ijlis dari jalasa ya jelisu ijlis. Isyrab dari syariba yashrabu. Nah, sekarang ya wazannya fi'il amr. Naam. Wazan fi'il amr. Ingat-ingat kembali apa kemarin? Apa? Bentuk ketiga, bentuk kedua, bentuk pertama. Ketiga apa? Orang ketiga apa saja? Ah? Buah. Terus? Wa. Anta. Antuma. Sama. Ana. Nahnu. Nah, kita sudah pelajari tentang mudhari dan demikian pula fi'il madhi. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabna, katabata, katabna. Nah, fi'il mudhari guna. Nah, sekarang ya yang akan kita pelajari adalah fi'il amr. Nah, adalah fi'il amr. Yang namanya perintah. Ya. Yang namanya perintah. Kalau kita memerintahkan sesuatu yang kita perintahkan itu di mana? Hah? Mungkin ada orang ketiga. Aku perintahkan kamu kamu ya orang kedua. Aku perintahkan dia. Apa? Tulislah. Tidak eh, mungkin dia mengatakan tulislah kecuali kepada orang yang kedua. Berarti orang ketiga ini tidak mungkin pada Bil Amr. Nah, istirahat kita ini. Agak ringkas rupanya. Nah, sekarang pembicaraan fi'il amr pada yang pertama juga. Yang pertama, mungkin nggak dia perintah pada dirinya sendiri. ah, Uktub, ah, Mungkin nggak dia perintah pada dirinya sendiri? Mungkin. Kalau dia perintah pada diri sendiri, tak jadi kedudukannya jadi orang ke dua, Hei, hati. Cobalah kamu. Ya mungkin kan? Nah, periksa dirimu. Ada kan orang seperti itu? Nah, nah, tapi jadi orang kedua akhirnya. Sehingga ini tidak beramal pula pada fi'il amr. Yang beramal, nah ini dia. Hanya orang kedua. Tiga tidak beramal, pertama tidak beramal. Enam. Berarti hanya punya enam, lebih singkat lagi. Ya. Fa'ala yaf'alu, apa fi'il amrnya? If'al if'al. Kalau dua if if ala Antum? if alu Apa lagi? Kalau anti? if ali antum If'ala. If ah If'alna. نعم استمع ثم كرر افعل افعل افعلوا افعلي افعلا افعلنا افعلي افعلا افعلنا افعل افعلا افعلوا افعل افعلا افعلوا افعلي افعلا افعلنا افعلي افعلا افعلنا dan hafal ah ah antum jangan dilihat نعم حذيفة آه Hudzaifah. Belum hafal? Ah? Seror. Ah. Abu Siddiq. Ah. Ah. Ah, sekarang masukkan idhab. Naam. alim Iftah. Naam. Iqra. Ikhwan. Iqra'a. Naam. Ijlis. Ha. Hafal. Ana la la la. Entah. Naam. Ijlisa. Ahsan. Naam. Ha. Uktub. Aceh, aceh, aceh, aceh. نعم إشراط نعم اضرب نعم اخرج اخرجنا اسمع يا مجاهد أنا مجاهد lain ini La haula wa la quwata illa billah ya mujahid. Ah ya mujahid. Is'al, is'al. Anda ah, ada is'alina. Is'ali. Is'alna, na'am. Ila unakhwan. Subhanakallahumma.